Bismillahirrahmanirrahim. Ini ar Ha eh, antum haulai. Ha antum ha te ha kulit tampe. Ha ini ngo antum te sira ya ulai mukminin ya ulai. Eh pira-pira wong mukmin. Ai mukminin tuhibbunakum seneng sira kabeh hum ing kafirin Itoro batihim krono kekerabatane takdir Ingkum sangi sira kabeh Wasudapa bihim lan kekancanane takdir Wala yuhibbunakum lan hale ora seneng sapa kafirin kum sira kabeh Limu khalafatihim aku mulai aku belok waduh ya li nyulayan ini aku kufar aku mari sudah kabeh fitin orang ini paham to ya ini ayo wa nah kali iman sira kabeh di kitab bilang kitab kuli sekalian kita el tuh bidik sekalian tekse kitab kuli sekalian itu walau yu'minuna nah orang iman sapa kufar kita kitab pikiran tau orang ya. Mboten niki ora wae. Kitab nek sing nafsir mule ku sing jilid siji siji. Sing ki sebelah ta sing iki. Sing jilid siji ta sing iki jare coba. Kali ini. Iya. Iki iki waktunya Allah Taala iki kudu niki dosa ngono. Mau jilid sini kudu siji siji. Mengkura cara istighfar ya. Ini eh. tenayat ini tenanan, mengkura tenanan. Mosok. Ini sesuatu pinter, jus pinter dengan mantulah antum ulah itu. Kalau ini, itu penting. jarak duduk kadang memang suci salah robot nggak oleh ini kan artinya kan ngerti nggak mungkin kalau minta niat ini ngaji kelas ngalim soalnya sampai tak bisa nunggu ini ngalim ini bodoh bodoh ini pulau ini kan ha antum ya dari Imam Suyuti kan ha antum ya ulai ya wong wong mu'min, gue kupi ya, gue kok malah seneng wong kafir toh wala yukhibu nah gue mau kafir rasa seneng gue tidak sampai nangan-nangan ya si lon itu. Ya ula ilmu minin tuh hibunagum kalian itu suka orang kafir, mencintai orang kafir. Padahal wala yuhibbu nakum orang kafir rasa seneng Padahal gue di kelebihan waktu minu nabil kita dibully. Nah dari ayat ini kan malah orang mukmin sering salah. Wong mukmin seneng wong kafir, wong kafir ya rasa seneng wong masa nasi kelek jadi ini kini maksudnya itu niku jadi ini hitab pun pada orang tertentu ya jadi ayat ini hitab pada orang tertentu yang setelah iman tetap menjalin hubungan dengan orang kafir Nah, sehingga ada kesempatan apa Quran apa lagi. Jadi kalau ngaji ini rangka. Jadi kalau mantau ini benar Banawa mereka merapal Quran. Dan acara Quran sing sore teng surat apa niku sing la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yaduna man hadda wa rasulahu wa law kanu abarum wa abnarum wa ikhwanahum wa ashiratahum bismillah. Jadi berarti Nah artinya kaidah dasar sangka Allah kan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yaduna man hadda wa rasulahu wa law kanu abarum wa abnarum wa ikhwanahum wa ashiratahum. Kamu Muhammad tidak akan menemukan orang yang benar-benar iman billahi wal akhir masih saling saling menyayangi antar orang tak kafir ini berdoa tak jadi kau ngiru nabi Allah wal nabi akhir terang tak duduk nabi oke <laughs> justru wah nak walau dikor aja sebelah mencak apa ini berdoa lah tak jadi kau ngiru nabi Allah wal nabi akhir wa tuh nama khatabu rasulahu walau kanu abahum abnahum ikhwanahum asyiratahum terus mulai kata kakak itu kulubul imanah wa iya tuh biru krimin jiwa di krimin jenah tindak sim lo apa palane kakean niki ini gue nggak sesuai begitu suratnya dari teman tulis mau surat mujad surat mujadalah terakhir berarti ayat ini gue mujadalah terakhir ini silata jitu kawan jadi ini penting mas Bur maksudnya sampai surat saya mujadalah mujadalah Mustafa enggak jelas aku rata nulis nulis orang isu Belum lirik ngaji atau mana nih? Menen langsung ngiring. Terus bisa nulis mulai cilik. Nah gitu, masa langsung nampak, tapi malah enak. Ini kan ngerti gitu, jadi kalau ibadah dasar Quran gitu, itu ngakui lah tajidu koma yu'minuna billahi wal yamil akhir kamu Muhammad tidak akan menemukan kaum yang iman billahi wal yamil akhir yuwaduna man khadawah saling sayang menyayangi nih gue nunggu sing liwati batas nih awalan dan Rasul walau kanu abu meskipun mereka itu bapaknya anaknya temannya ikhwanakum oasi rodakum paham ya berarti nak dari ayat ini kan bertentangan kalian lata situ kauman paham remanto jadi andikan ayat ini ayat ini kan lata situ kauman Yuminuna billahi wal yawmil akhir iwaduna tulisannya iwaduna gitu saling asih Iwaduna man hadabuha wa rasul paham ya? Nah ini nak dari ayat ini, nak cara tafsiran Imam Suyuti kan ya ulai ya mukminin. Jadi kesannya semua orang mukmin itu pernah melakukan menyayangi orang kafir, sementara orang kafir bukan seneng, apa lucu. Sama nanti tinggi ngomong, kadang-kadang pemberi Imam ini ini karangan Imam Nawawi tafsir bener. Dan mulai nomor satu solo itu. Kalau sama nulis satu solo itu, sebal, ini nah Imam Nawawi. Jadi itu penting banget. Ben sampean ojo nafsiri ngono repot. Ulama wae sing sing antum. Ha antum ulai unab dihukum antum ya maksara mukminin al muktii nafi muwalatihim. Jadi nang ngene tafsiri Imam Nawawi ditambahi ya maksara mukminin al muktii nafi muwalatihim. Jadi khitab ini hanya pada orang mukmin yang kebetulan pernah salah yaitu menjalin hubungan baik dengan orang kafir terus nagum bisa babima bainakum wa bainakum minarrodoati wal musoharati yang ini isim benar tafsir mulai nerang wa bisa bagi annahum adharu lakum al iman wa annahum yudhiruna lakum mahabbata rasul lillah itu kan bedanya ada oleh tapi cara tafsir munir orang mukmin sempat mencintai itu karena bisa bagi annahum adharu lakum al iman karena orang kafir itu secara lahir juga menampakkan iman wa annahum yudhiruna lakum mahabbata rasul lillah dan orang kafir itu juga menampakkan seneng neng Rasulullah intinya gak mangane dalam konteks ini umumnya keblondro kebodohan hanya tidak mungkin kalau orang kafir jelas-jelas kafir dan harbi orang mukmin itu mencin mencintai jadi paham ini udah wakil Romanto enak direkam Tuhan Wancan Arabnya mana? Tuhib bunahum kauluhu tuhib bunahum Bisa bagi ma benakum ma benahum minat Wa bisa bagi anahum hum wa amruhum hum yukufar azharu lakum al iman ya wa annakum yuziluna lakum mahabbata rasulillah maksudnya nak kan tak dosa wajan wajan keblondro artinya kalau konteksnya begitu kan buatan apa buatan dosa buatan eh ya kan biasa keblondro ya kan. lah nak cara tafsir jalanan kan kesannya kan Pokoknya nak mentafsir lorong mukmin sebenarnya itu ngaji tafsir orang tafsir itu disurat itu kacau intinya iya nah aja yang itu surat karena dia surat sing agak kan. kalau sing ahli surat tanda tangan ya si rumah jadi kayak ini kudu orang ahli lama-lama kata kira kapan ya? Bukan mungkin aja. Jadi kalau arti ini sebenarnya bukan mungkin. Ya dadi wau bisa bagi annahum azharu lakum aliman wa annahum yuzhiruna lakum mahabbata rasulullah. Karena secara lahir orang-orang kafir itu memperlihatkan iman dan secara lahir mula mereka juga mencintai Rasul Rasulullah. Jadi intinya kok bodoh. Aku sih, jadi cara kok kiai senang memarkai-markai sama debat tanyaran. Jadi tidak politik kadang. Ya, buatan jenengan buatan sing mimpin, sebenarnya rusak ya. Buatan jenengan deh anda nanti malah dia ini yang terlibat orang itu jadi sholat dia ini yang jadi sholat. Ini ini kebelum Nah, ora apa-apa, nak kebelum terus. Nah, faktornya kebelum terus. Apa faktornya apa? Gue berada di yang berkorok. Dan gak jelas ya, dari tafsir jalan ini itu ayuhan mukminin maknanya itu. Sama tafsir ini bahwa mukminin negara maksudnya ebadihin bagian ya, orang-orang. Hanya yang pernah mengalami itu. Paham ya, jadi ini mentafsir Nawawi jelas ya, jadi tuhibbunahum bisa babi ma bainakum wa bainakum naradha'ah wa bisa babi annahum ya wa bisa babi annahum azharu lakum al iman jadi azharu martala anak sapa kufar lakum maring sira kabeh al iman wa annahum yuziruna lakum mahabbata rasulillah nggih dan repot artinya panjang aku tafsir jalanan ini repot nateng ayat ini kalau Imam Suyuti ngambil sama ngalim jadi tidak diterang tapi aku lo paham berkebetulan mungkin itu loh kalau orang mukmin ngerti jelas-jelas itu kafir ya kok tetap seneng betul mungkin mereka dijamin nasib pangeran atau jitu koman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa aduna man hadabu wa rasulahu walau kana aba'u malan Quran meskipun bapaknya anaknya paham ya, gue ya, jelas ya Baiklah aku kumnalikannya ketemu sopo kufarkum isra kabeh koru aman Ini nah, ya jadi kan diterangkan wajda hukum kalu aman. Sing jadi masalah kebelondro kan wajda hukum. Nalikannya ketemu sobat kufar kum isro kafe. Kalu mau kau bodoh misal sobat kufar aman tak iman kita. Wajda kalau lah nalikane Persepan sobat kufar at. Mau kau bodoh nyokap sobat kufar alaikum atas ya sirah kabe ala anamila ingkro pro dici. Mila wajdi Rana murim murim. Ini bahasa kina ayat mawon. Pokoknya sambil murim muringnya yang ketuntun, itu rojo, yang ketuntun, yang rambil driji, yang orang, pokoknya ini yang ketuntun, kina ayat, sama-sama emosi eh sidati wabak lima yarona mini tilafikum terus niki wayu abbaru an sidati wabak ba'dul anamil majasa wa ilam yakun sama adu wa ilam yakun senajan taurana sama indon kono-kono panggunan wa adu wa summa Mungkin bener, mungkin bener banget. Mungkin itu tafsir uriskan salah. Nafsiri kalamu, ada jangan Muhammad nama tadi salah repot kitab tafsir iya karena kitab tafsir itu kitab yang paling jangkar cinta agar batu ya Muhammad tuh ya Muhammad ini gini jangkar eh, jangkar mata nih salah repot bener bener disukati Wa ilam kun sanajan ta ora ana dadi badul anami lu muk Wa ilam kun sanajan ta ora ana sama ngene. Ing dalam kono-kono panggonan apa adu nyokot. Dikontake ora kudu nyokot. Wong kafir geget untu saking muri-muri Nah kontaknya aku tunggu ketuntut, pokoknya muring-muring intinya muring-muring. Lalu kalau kita pulang ingin ingin lagi kamu sebagai ya. dari tasawurul masalah itu tidak menjadi takyin. Ya, tasawurul masalah itu tidak menjadi takyin. Gambaran masalah itu tidak menjadi takyin. Misalnya Mustafa muring rayu rayu abang, nah, rayu abang itu orang itu mureng muring muring itu seorang rai bisa diotot bisa nyaduk bisa ini pokoknya intinya mureng-mureng kan soalnya ayah apa sebagian sama surah mureng mureng-mureng duhir kau si sirah Muhammad mutu mati ya sirah kabeh dikum kelawan dulu emosi roh kata mis emosi ini kalau mati inna wasa tengah wawik alim dan sing bersa bila disuduri kelawan wong sing ini dodo maksudnya bersa sing mengati intam saskum lamun gepok bumi sirah kata ini kalau tadi kita sidik namun lo seneng jadi wingi niku Kalau mantu. ini mumpung orang Mas Pur. Iki karepe Pak Jirjis itu kerabat dikoyono Bali masuk. pun nyewa jago ke Rembang. Mergo rian Bali masuk menglasem saiki nyewa yang Rembang. Ya yang ini tuh nggak percaya bisa berjogja kan, nanti saya gampang. Nanti, gue nagih nada itu gue wajib gede Pak Jirjis, gue nggak percaya saya Saya Tidak isi nanti yang sama. Putrane Bali, Bali masuk. Boleh oh, iya, iya. kita Nah, tunggu sender. Dengan santai. Iya. Kenapa? Dengan kita santai ya. Nah, kalau teko awal-awal warga kan repot, kalau teko mepet. Kalau setengah tunggal itu pun. Mantai ini juga sama dua dua itu coba aku setengah siji jadi begini. Sebenarnya teko acara orang rasa seneng ya. Jam siji berapa tuh itu? <laughs> Teko akhirnya kenapa? Kalau tak jadi kalau aku kenal sampean, tapi kan sofa apa? gue bodoh dari tafsir. Nah itu deh Jadi gue kan pahami so. Macam nggak tenang sebelum kesana Pak Jirjis. Iku pondok kerapia kalau zaman Bali. Aku meniyo, iya, tapi ini intinya nyindir gitu. Kan gak percaya orang Jogja, ini kan jadi ora perlu berhukum. <laughs> Iku apa mata realitas dari mana gua kudu mandiri so perahu saya orang kapan alun sini kudu eksan tapi iya. repot ya eh, berarti nanti jaya bisa sepihak mas Budono nanti jaya ngono artinya rapi saya mengikuti ngeri tapi tenang pak tenang mas ambisi tenang sampai tenang mas pak lu itu turun tenang mau pondok ini nggak dia kan kan bareng bareng kalau untuk misalnya ini bawa surga itu tangan tangan orang kerja sih ngeluh Bukan ngeluh, kalau kan tipikal sufi Kalau mana jatuh ke kodok ke kiri, artinya cocok nggih dalam hal sufi ini, artinya ngawur saya naik. Kan kadang kalau ke kiri sih bengkel, dagangan yang pasar. Nah, ini kesini, sini. Sini kesusun abdul kesusun bapak anggur? Ya. Mualim tenan, wah aku keluarga sana nggak ada yang Cuma gini bu nak tentang <laughs> ya karet ini bu mau udah tak tak ini, gus gak ada ikan. Jadi kan nanti selo di kontrakan, kan bayar balik masuk. Jadi kan bayar balik balik masuk dia. Macam ya ini tuh gede Balik masuk mak pendatang, macam nona kayak. Misalnya ya kayak. Wali wali sama kampung itu anak ya, buka jadi yang menawir double, menawir itu ahli maksum. Artinya gitu. Nah, ya gitu, kita kalau negara sebagai partai ahli maksum, saya baru coba ya. Tetap di Musa, pernah nggak tetap? Datang ngaji sih. Orang apa kono MA, gak gelem ngaji udah nih. Seminar, seminar. Kalau kelas ya, e, harus mudah MA, MA tafsir banyak. Tapi naik mau jadi tafsir rabu di surat mana paham? Jadi rabu di surat. Saya ukuran surat. Dan saya mau jadi mana sama tuh? Jadi nih gue mas, nama foto Jadi kerja itu bukan gak peduli. Ini intinya itu gitu. kerja bukan gak peduli. Paham sobat, gue keliru. Jadi ngomong sebutan kerja keliru. Artinya mereka juga ingin tobat, gue paham. Nyatanya memang itu tenang. Kontrak tenang walaupun tapi pada suatu iya ya ya wajar ya ini kami cuma ada kita mata. artinya di kecamatan Pleret nggak ada yang bisa membalikan bajunya kan kontrak umpiungan ya iya ini iya, bisa mondok mondok di situ tuh ah bisa mondok itu ya kan? Darah Enggak, tuh GR, bergampang syukur. Tidak <laughs> Jadi, eh, jadi dia teko. Kalau teko hanya mepet tenan rumah tangga, tak niatin. Nah, bengi nyambut tamu, tamu tuh mereka pindah julu-julu pirang mobil, ngeluh sirah Ayo kalau nih, tak niati. Jadi nak panjang kayak zaman dari itu nanti sakit, bisa isu sebenarnya. Zaman sini sakit mau. Aku jago mungkin tak kandang, tak tahu nyewa tiang balik. Sekarang Muharram ya. Nah di paling Mau Muharram terakhir sakit ke romantis. Mungkin aku tak penting, kalau sufi, mungkin pas kalau mimpin, mau sufi mungkin sampean sampean udah kiri ini. penting nih kalau kiri kiri bisa ya? kau, lanjut kalau ya. Kalau langsung mikir sana deh. Ambil film, nah? Enggak kira. Lagi kantor ini sing kebula lah. nak bisa terserah kula, sungkan aku kula. Aku kula ngomong Tapi sampean sanggup ta orang, Ndene mesti di standar iku loh. Tak kok. Dene kan emawe tak kok. Apa? satu satune apa? Tekan rejo apa? Rejo. Lalu kan jelek. Keren loh. jenengan di kontrak. Lalu aja. salah apa kontrak. Eh, jadi eh, kerapnya ya apa kan? Asli tenanan tuh, klaim dia. mau malah benar Mau Pertama itu mereka atas. sekalung di jadi kon penumpang. Lo nanti tak kasih ya, jadi tak penumpang bisa. Nak gue baca sistem. Sering kembali ke luar mantan, tapi gue jarang gitu. Tak nonton puji saya gue tunggu gue jarang juga, mana pun tidak musyawarah. Akhirnya gak ada. Nah, urusan gue sangat, teman. Gue hampir sebar maghrib itu, tapak yang mati, jujur ya, urusan dunia ngeluh, gue sih aku kakian temen-temen. Kerja gue apa, gue maghrib, tapak gue. Tadi saya ngaji, dia tambahan, aku nonton ganja. Nah, aja wes, nah, belum, musyawarah gede-gede. Cici itu selain di yang Bali, apa apa gaya buat digital tafsir, tafsir interaktif. Tanya jawab lewat email. Iya, saat di itu betul sudah serasa ambung, ambung <laughs> habis ini. Pondok ini loh, maksud pondok virtual model internet ini. Jadi pertanyaan interaktif. Terus kan kepengen mengembalikan pantai eh, Bali yang terkenal yang tafsir. Iya, yang tafsir ini bagian dari nasib nggak apa-apa nanti jadi di yang realitas itu Jogja kamu di bagian nggak apa-apa lintas benua belum pernah ya memang memang tuh rencananya dan itu sudah dimulai jadi kita ngaji rasa merokat ya buka internet mah itu namanya rencana kan jadi ini mas sore enggak itu jadi ini kantor jadi memang ini ya, dia terarah santri ngelipet kan tapi paham kan banyak yang mana tafsir LC nya kita tafsir yang mana hukum ketenangan artinya Pak Jirji tenangan Nabi Zubair gampang artinya Nabi Zubair itu mental senang mulang deh sarang mengulangi senang dan kota-kota senang itu ini tenangan kita ada sepuluh nak tenang royal tengah ini, sekali mulang minta nandam sih mulang doa no serapah ngantuk utang makna barang rusuh misalnya <laughs> Lu deh kiai sarang utang mana mau mujud tuh, betul izin. Bangun alim alim itu yang ngawas wonten mujud, ngelas tafsir jalalan wonten tafsir jamal tafsir. Betul paham gitu lah tafsirnya. Contoh kan kiai sarang itu nyambut. Nunggu. Terus kalian mau ngalim nom gitu contoh Gua sering bisa musyawarah masa-masa itu di contoh kan. Mungkin betul apa nana, teman ngaji tafsir mengatakan dana. Tapi gini gue misalnya tak kok S1 nih tunggu tak jam ini. S1 nya langsung nah. iya, jadi mungkin niku niku. Badul niki kan paling saulan nang niki. Terus nang Mesir malih nambahi ilmu ngantos dokter. Ini ya dokternya kita tafsir. Badul niku mustautin teng Jogja jadi pun buat sarang ini kalau tidak buaya ya jadi pun sarang langsung itu, lo beneran jadi saya di depan gue enggak tak nih nak sampai tenanan sok nak sudah berlalu tak kan asal sampai tenanan ada nah, tenanan repot aliti bonus tenanan misalnya dokter pasir ngaji orang ngaji pada orang aku orang orang dokter yang ngaji orang perasaan orang pikir orang nah, dokter ngaji orang itu ngomong dua dulu ngam Nah, lu tak mikir. Temen mangkat di rara, orang mangkat di rara. Ini kasih sih orang sholat diulang. Cinten kang por. Cuma kurai. Saya kok ngalih. Keren. Iya. Jadi nih gue, jadi ini, mau ini bukti dia ini sobat. क्या चित्र बना हो गया Jadi ini ini nego baca cis, nyewa kus jadi gue tutup sih. Cukup anak kus. kata kamu itu jadi tokoh-tokoh sih, mikir aku mau dibuka apa. cuma cara nih mikir bener-bener sing kepengen peras kedar ngalim tapi ya sing MA sing doktor ono sing butuhe ngalim ku nak duno ono sing butuhe ngalim sing model ke ono sing model ngalim jimat ya kata mau itu nak wis ono sing kus ndar ono sing kus wokur ono sing kus kauli macam-macam pangeran kersane ngono tapi wis ada muter malah sulit kita tetep jam loro bengi nganten jam solo jam jam loro bengi jam lima mangan menelpon kula masih Jogja jam 1 bagaimana dipecah wonten sing mriki wonten sing mriki dan loro kan kiai kabeh sudah turu ada santri ini dosa santri tuh hari orang sing nyambut ini nyambut mergo itu yo kuku terus <laughs> akrab ke kalau Jadi sering boleh ikut. Napa sumat terakhir itu menampi gus gus bakar. Jadat itu. Pertama menyambut smoothie, kayak kan berbuatan siap Tidak buatan mirinda. Jadi itu anaknya kayak kali yang jadat keren tuh jadi sebenarnya pengiran buah ini gede buah Habib Pasuruan nasi sarang di bawah Umar ya lima sem gue iskandi Mbak Munawir gede istin gitu nemen gitu mana gak aja matun arah umum lagi cari <laughs> jadi gampang ukuran mereka kerana eh, itu apa kan yang ke Hamim jadi ini Ki jadi ini gede gus Amin. Gak ada setanten. Kiai Kudori gak ada sini. Yang Rabbul Alamin bendera ini Gusmo. Gak ada setanten. Udah aku sukses. Ini tentang di hati berakhir orang dina DKW ya. Kalau terus lagi ngaji malah ini kalau informasi ya. Jadi kalau nyuwun tulung gue nak kerapiak kepingin tobat kepengen tenanan gitu dengan tobat. Ini anggap mau pantas sih. Nak kerja tenanan enggak mas Buren nah tenanan ditopang tuh Mali dalil itu harus ditopang, dalil itu Mak iya. Mas nyuruh informasi terus ke Pak Dirjen Tenanan Tak kalah sampai sing liya kalau nih Biar musyawarah-musyawarah pun lanjut hmm. Ini kalau sering ditimbali Nanti tidak pergi Pak saja. Cuma nanti balik atau tetap kalau jarang Teko mikir apa ya? Sama tak orang lain, jangan mikir sing dulu-dulu mas. Bukan tak ada deh. Mikir Ramadan eh, gampang. Intusibkum, intam saskum, lamun gepok pengisir kabe apa hasanat pun apa nikmat. Jadi wong guys yang menyangkut mukminin sama anak ipam nawali mau gitu. Jadi maksudnya di antara orang mukmin itu pernah terjadi nyenengi wong kafir. Iku wae krono kebetulan Iku sawangane wong kafir seneng wong mukmin. Intam saskel lamun bepok kumi sira kabeh itu sibuk mengkenani, mengenai apa hasanat itu. Eh nikmatun di sini nikmat. Karena sering bagi pertolongan waktu nikmat tasuk. Monggo iso nyusahno apa hasanah gum ing kufar. Eh tukzimu, tegese nyusahno apa hasanah gum ing Kalau kamu nasibnya sedang baik, wong kafir susah. Mengenai kalau mukmin nasib apik kayak susah berarti kalau wong kafir. Ini banyak wong kafir itu nak wong mukmin seneng, dia ini su susah. Wa itu sibkum sayaten. <laughs> Lamun makanani kum isra kabeh apa sayaten apa LKLan ka izimatin. Kaya dini izimah kalah perang, kejadian dan paceklik. Ora iso panen iki dijajah. Ya kok ya. Monggo bunga sapa kufar dia kelan saya wa entas biru lamun sabar sira kabeh wa tatakulan kuas siro kabeh la ya durukum nah ini bener mana sebagian kiro anu la ya durukum nah ini bener nah, sebagian kiro anu la ya durukum la ya durukum mengora bahaya kum sira nah sebab nah kira ayat kita sehingga asin min riwayat hafes kan wa entas biru wa tatakulan la ya durukum itu mau ada orang bayar no pengisir kafir PK itu PK nih wong kafir ya nih wong kafir sian kafir bisa inna buasa inna buah fima ya'malu naklan barang kan di sapa kufar mukhitin tidak sendiri Wakur ibu tauta min Wa ibu ane nyiap nyapno siro Min ahlika sangi ahli iro Ketika kamu Wa ibu alik ane isu-isuan siro Ketika isu-isuan krono persiapan perang Min ahlika sangi ahli iro Ay madinah terus saya ingin mati Tubayu nyiap nyiapno siro anu ini Yang biro-biro sing iman Kulon niku iku Mas Pur ijil ambisi kepengen dadekno santri ngalim minimal kaya kulo. Syukur-syukur nanti kados ulama-ulama. Sampai ini lho Lekman Kok ya ini mumpung ingat saya. Jadi Quran itu benten untuk bahasa Arab biasa Mas Pur. Semua lafaz itu disengaja. Semua kata per kata per lafaz disengaja. Misalnya ngeten nih Mas. Romanto ini contoh calon non yakin ya misalnya ketika kamu Muhammad tak kamu Muhammad isu-isuan keluar sangka keluarga min ahliga metu keluarga tubawi kamu mempersiapkan al mukminin jadi sudah rahasia ning kalangan ning muslimin itu potensi munafik bahkan Islam itu kalau tidak ada iman itu keropos jadi angin sing level gelem perang berarti statusnya menopo mukminin. Jadi kata-kata mukminin yang teng mriki ora diganti al muslimin. Memang yang punya kesiapan perang itu yang sudah mukminin tidak sekedar apa muslimin. Jadi kalau rumah itu apa Quran mulai enak. Mulanya dengan nak cara Quran, kata Islam itu tidak sakral, muslimin. Lalu Allah nanti ngendikan qolatil arabu a mana? Kulam untuk minu walakin bulu aslam berarti di Quran ada ayat qalatil arabu nah orang desa-desa mat nak sowan ini aman nah lu lam tuh minu katakan Muhammad ojo oleh muni nah keduren walakin dulu aslam e, nah levelnya Islam namanya nih kene itu al mukminin itu disengaja betul itu jadi tidak tidak satu kata yang sinonim atau muradif dari kata almus ini bener, ini perlu disurat, ini riskan lah nanti Bener ini, lo aku cerita ilmiah ya. lo, pokoknya ini ini rekaman aku, aku aja nih keberatan direkam, tapi saat akhir mantau itu, ini jelas orang-orang ya, untuk konsumsi publik, banyak ya, memang rumah, jadi permainan itu serubah disurat, itu bener masuk akal itu, maksudnya ngeri ya min ahlika nggih sami jadi benar-benar disengaja dari ahli. jadi artinya demi demi perang demi mempertahankan Islam iku uang nanti direwangi keluar sampai ahli ini kadang keluar tenan keluar nganti mati melani mako idalil kita, eh maro kisah. Nah, terus kalau menjadikan isyarat, tapi eh perang ojo ning desa. Jadi kita nak kanggo wong jadi isyarat. Bang, Misalnya sampean wong Medina, Gue perang dia musuh buat papak neng kampung ngomong sekali kalah sa anak bucu di ban bantai. Jadi perang itu di papak neng jauh. Kemudian sampai nama tuh tare tare Rasulullah nak perang kali jadian perang neng khoibar neng poin neng neng ngerti. Waktu ulama tare itu jadi nabi di tradisi. Ada apa? Gue itu ada disengaja min ahlika ya kata-kata sing disengaja. Wabah

Nawa ya Uhudin Khorojan Nabi bi alfina ila khomsina rojulan Yaitu perang Uhud Nabi keluar dari keluarga di alfin au ila khomsina rojulan Bawa pasukan sewu utawa kurang seket Sangang atau seket Wal musyrikun salah satu alafin Wal musyrik tolong ewu Jadi sewu melawan tolong ewu Wana jalan lan tumurun sama Nabi bisik di ana yang lereng gunung yang masab kisah di asyawal sanata salah sing hijrah awal dari ya, kurmatun makara Yaitu tahun telu sobat hijrah Berarti mulai panjang Nabi berarti Nak tahun telu hijrah Naror. Ini Nabi Hijrah telulas tahun sampai dakwah. Berarti kan Nabi Hijrah umur saya ketelu. Nah anak tahun telu sama Hijrah berarti ke perang Uhud kan Nabi Yesus ini saya ke enam. Nabi Hijrah kan minta Nabi Hijrah ini temukan Nabi itu luas tahun. Berarti pas Hijrah berarti Nabi Yesus ini minten. Saya ketiga, ya. Saya ketiga perang Uhud tahun ketiga dari Hijrah. Berarti Nabi sekitar Yesus ini saya keenam. Sana tak tim minal jo Wajah alalan gawe sopo nabi, no sopo nabi goro ing nabi asharu ilah ila Nabi dalam posisi membelakangi gunung Uhud. Wasawalan. no sopo nabi. baris no sopo nabi sufa ing barisane wong mukmin. Wajah salan no sopo nabi jesan narumat. pemana Pemanah-pemanah koning gunung kon tengok Wa amar Kudu bocor wa amaro wa amaro maksudnya tiga Jika tasdik wa amaro lan Ngimarono ngongkon mimpin Sampai Nabi alaihi mengatasi rumah Abdul bin juga atau sing di pasrai kon mimpin pemana-pemana Abdul bin juga Bisa kahil jabal yang buriku Wakola lan dawa sopo nabi intohu an nabi nabi Intohu an nabi nabi Ngesokno siro kabeh anak Kronong hidungi kita bin nabi kelawan panah layak tunana orang bakal teko sopo kufar na ing kita minwaro ina saking buri kita nggih minwaro ina minwaro ro ina wirwa itu misalnya ini satu serot ya ya teman dia itu baunya gitu masuk wabune alifnya satu serot boleh enggak satu serot ini nun Nggak ada wabu, roh alih itu sebenarnya entah ini kalau montok sedurungnya disurati uang jadi sampean Alif itu sudah ada yang pentah ke, sudah kena suratan. <laughs> Ya harokat yang keliru. Warina. Warolok ina. Min waro ina. Sangking budi kita. Pola tak prokulan ojo bubaran siro. Wara teprulan ojo bubaran sira. Hulib na baik di kalano kita au nisir na ojo paringi menang kita. Oh, karo kati hulib na baik ora gulap na klirun Hulib na di kalano kita au nisir na ojo tin itu Cek kalah cek menang kita tengok tengok dulu. Intine cara Nah itu iku nunjukno dunia Nah kanjeng Nabi itu ikhtiar. Masuk kanji Nabi para pengiran ya kata ikhtiar. Jadi secara strategi perang pemana itu di atas gunung. Terus Nabi itu membelakangi gunung. Jadi posisi Nabi ngadep gunung ngadep ya apa? Ya mesti mawon karo mantan. Misalnya ini gunung pemanah tembuhur, pengawasi kon musola. Nabi mesti mawon membelakangi gunung. Jadi posisi menghadap lawan. Nah, terus lawan-lawan sing ape datang kan wis ketok kok pemanah iki. Dadi pemanah itu kon njogo Nabi lawan ngucurno panah, melemparkan Pak. Cek menang cek kalah. Ya, tapi ya cerita niku. Ketika itu Khalid bin Walid kan memang panglima perangnya wong kafir paling hebat dua kiwong kafir sawangane perang tapi sebelum pasukan muka di medok bareng sawangane perang itu sawangane kalah Goni mah dicolong, masuk wong ayu-ayu goni mah dicolong. Lah sahabat ra goni mah medun untuk amat bar. Kula balik wis kena wong itu itu. Warang wis medun, pasukan yang sebenarnya baru datang. skala itu terakhir wong satu Satu-satunya tragedi Islam karena ya, itu. kan Gara-gara kena santri-santri sing tutup artis sing nopo tutup ya artis mau ora jelas nih sing siap nopo Orang jadi gue lima aja jarak jarak dikit loh nggak dan mancing mau mukmin dong termasuk gue lima ya amat ya pinter lah ya artinya ini nabi ya pinter ya gue mau ngongkon wong pemana-pemana harus selalu di atas gurita atau musik nah jangan menang dia kan tapi sahabat itu paling baik madun-madun imannya pas-pasan sawangannya menang ya rebutan apa akhirnya kalah zaman dulu kalau tinggal itu saya kafir benar sejarah ngerti terus no ifhamat nalikane nyengojo sopo to ifatan sopo dua kelompok minum sang isra antaf salah yang to bubaran sopo to ifatan saking kocar kaciri sampai sebagian kelompok songkok kue itu kepingin bubaran gak kepingin terus perang rupanya Bani Salamata ibu Bani Salama wa Bani Harisa Jana Hal Askar yaitu dua sayapi Askar termasuk dua sayapi Askar eh, kanjing Nabi mawon kepingin bubaran eh tajam eh tajam bana saya wedi Ini wedi ya wedi sopo toifatani anil kita sangin perang Watar jialan kepingin bali sopo toifatani Lama roja asmang sani bali sebuah abu bin ube al munafik pasal Wakolan Lan dawuh sopo Wakolan lan ucap sopo abu bin ube Alama taktu anfusana wa oladan Alama demi opo Taktulu nusa taktulu Naktulu ini taktulu mata nah. mateni kita anfusana ing awa-awa dewi kita wa oladan alan anak-anak Lapo perang, itu karo bunuh diri kalau cara pasukan harus keimbang Negara lagi kocar kacau Sepanjang kalau munafik, wong tadi Jadi ini ada strategi Abdul bin Ubay ini janjian dengan kafir Mekah Jadi aku tak ibu-ibu iman Ibu-ibu perang Balanya Abdul bin Ubay itu dua orang perang wong mukmin dalam keadaan perang siap ini pasukan sewu. Dulu pas adep-adepan sing 300 mulai. Kan terus ini wong mukmin tapi ciut. Wong saya wae kalah akeh, mergo mau 3000. Saya mok 700 saya kalah telung. Itu pinter munafik. Jadi sawangane itu melak perang, tapi membuat kekacauan. Mulanya ada surat khusus tentang munafik di surat Tobat. Sampai Allah menghentikan di surat Tobat, Kumpah mau melak perang lah aja Lalu kau rojufikum mazal dukum illa kobala ning surat tobat ning lau juki fikum ma zadukum illa kobala umpama munafik malah perannya tetap nambah tadi jika orang muslim saat ini gitu, yang Islam saat ini kata si munafik ini pergi nonton itu mas Romanto kita harus repot dengan dukung munafik kalau kita saat ini gini gitu. sama saya kita sama tak beda gitu sing diarani Islam itu diarani iman misalnya dalam konteks Indonesia apa dengan ukuran kalau presidennya muslim, menterinya muslim apa dengan ukuran kalau kiai diberi peran dulu zaman orde baru itu kiai edan kepengen diberi peran yang politik saya ini kesempatan buat PKB, P3, PBB, PKS apa itu artinya kemenangan Islam jadi saya ini ciri khas Islam jadi khalifah maksudnya ngatur negara apa ciri khas Islam itu gak ngatur negara tapi bersih apa ciri khas Islam bersih tapi pas itu menjadi masalah-masalah akidah sing nganti kiamat itu lama lah reson Jawa cek profesor reson Jawa cek profesor fakir cek profesor tafsir nah. mereka itu masalah-masalah real Zaman Nabi ini ngotot nih jadi kita ini kan fadir, ngalami masa saya ini akan tak berdiri. Ketika orang Islam itu banyak, ternyata zaman Nabi lah ada 300 orang munafik dan itu potensi musuh dari dalam. Dan real, bikin kekacaannya real Abdul bin Ubay sampai ketika wes konangan munafik tapi dipatahin di sini Umar itu dari Nabi Zarni Izan juga Lina Muhammadan lah Ashabu Ojo oh, patahin ini Mar enggak uang darahnya aku mateni ini kancan enggak pilih corong diopo itu atau Ubay Muslim Lah nak nganti ini uang dia ini Muhammad mateni kancan Padahal di internal sahabat sebenarnya sudah diketahui kalau Abdul bin itu munafik itu itu bodoh kue sok suci ngerasani kiai sing politik berarti kiai ngerasani dalam diri cara jawa buka buka wadine ya kebanggaan di tokoh sing jenis kiai saya gara-gara kue sok solan gua ada pejabat atau duit politik ngerasani kiai jadi repot itu mau kayak ngerasani kelompok om diri orang ngerasani orang tenang salah enak umat lagi tidur Bagaimana Nabi itu orang tenan, Abdul bin Ubay menafik tenan, tapi ini kok nak gue rasa nih ngerasa di balani dewi orang berasa rasa salah tenang nah bener dia bisa sampai tahu sih bener paling gampang soalnya itu soalnya orang ngajar ilmu kalau gue agak cocok juga gue alternatif Ojo rasa cocok ya mau sampai rasa cocok di sistem pondok. juga ora alternatif be cara aktif. adil. coba ngerasa ngrasani kok aktif adil. bener itu mental-mental itu gitu beda ki Allah wa Rasul itu mereka niku kamu sofa niku lo perlu tak terang tentang jenengan uang sholat mulai dhisik mesti suul khotim angger soleh mau kane wong liya ulama kabeh ku ijma karena apa wong khawaris iku elek-elek umat Jika kan ngeten, riyen wonten kondisi jenenge Muawiyah bi Ali perang. Wa intine orang fakta Ali bi Muawiyah per perang saudara ribete koyo semua khawaris itu sok sholat Kalau Ali yo ngene Malah Muawiyah yang muni. Duduk ini ngerasa soleh diri gak kelompok jenis khawarij. Khawarij itu kusuk aman. Sangin kusuknya nanti darah ini mau ngakoni bisa gede kok gak apa. Tapi kusuk sing malah jadi perkara. Nanti jadi saat ini dia ngomong khawarij itu repot. Lu mau gak melok proses jibat, lu melak proses pembangunan masjid, sok soleh. Sementara kesolehan ini ini gantung wong liya, buta wong Dolim wong soleh ra orang karo mangga. misalnya kalau ngenten Mustafa protes sistem pendidikan di Wonokromo atau di Krabat. Tapi tetap aja berharap anak ini pinter. Ketika berharap anak pinter terus titik no. Wah, berutang mertua tapi tetap titik. Dan dia berharap pondok si sistemnya yang Radullah tetap anak ini. Tapi dia tetap mau 6 tahun rumah tanah itu diulang ngaji. Itu murah yang soleh, bapak soleh ini. Wong liya bukan kangelan rumah tanah 6 tahun. Dia mau kangelan rumah tanah. Sementara kebesar. Jadi bagaimana ya Pak? Kita bangga dengan kebesaran Prabda, kebesaran PKB, P3. Tapi di saat yang sama mau terkontaminasi. Tapi tetap berharap suatu saat perubahan ini wono, gue sih jadi wong. Ibu masalah kelas. Zaman Ali Muawiyah nggih ngoten rumah mulane sampai Sayyidina Ali Muawiyah paling mantap gak mau keluar. Wih, gede Ali, gede Muawiyah sok soleh. Tapi dia ini berharap, dia ini ngerti zaman itu sam, dia itu Syria, Irak, Palestina ngerti kesalehan sam menggantung tobatnya Ali bin Muawiyah orang menggantung dia ini dia ini Kau dosa budu-budu ini Mustafa Fatin bahak tetap roh kesalehan kabel menggantung Kiai Irak, orang menggantung kita sholat lah bahwa kira waris orang mantu kudu sadar ini bukan Herman mantu tetap rapikan ke kendali umum kita soleh kan pun bebek ini opo nih rapi orang waris orang mantu kudu nak kita sufi model kita tak cerita itu mau ya wah asli pun mereka bikin baik selesai kan dan aku sempurna belum betul sakit utama di sana belum gak pondok dewi fair Wana mila jari dewi, umatem mila jari dewi. Nah, tapi kayak pondok dewi lagi ngedek nopo botol ya. gede kan di zaman. Dia bangunan papat mulai bolak balik, uang soleh itu rotor-rotor, soleh model ngoten suruh kopi, sampai jadi kuat, sampai ketika nanti tahu pesan si Ali, gue nak ketemu kuaris, itu patah ini mata ini kuaris, waktu baru perang di ambil samud. Ketika Sayyidina Ali, mundur berkuasa mengkacaukan. Jadi tatanan Islam, itu kacau, tatanan kesalian, itu mulai zaman Ali Muawiyah sampai sebelum kiamat lah kok orang ya, gara-gara gak kalimatin wakil dan kesalian kalau mantu muli. Iya. Tapi soalnya tetap api urusan ibu pengiran. Tapi soalnya itu juga nih uang, komentari uang rusak. Ya orang rusak ya orang mantu. Contoh paling gampang gue kalau contoh abu balik. Ketika orang tua kita sing awam latihan sholat mesti rasa cara fikir. Orang mungkin rasa mesti rasa cara fikir. Mungkin ayat tuh hidup di makna ruh, eh ratu maknina, rapi bener, tuh harusnya e gak bener. Wong sholat gue punya rasa. Waduh, pemimpin saya lelek pemimpin wis panggilan Panggilan di pondok, kangelan di sepositum pendidikan agama terakreditasi, kok terdaftar. Kok komentar, saya kis rasa salap, saya kis modern, kis negara. Padahal sama tak ceritanya, awal-awal kenapa pondok-pondok kayak jumbang sampai pondok Sarang sampai Kerapjak kok gelem modern gara-gara kiai-kiai musawarah. Dunia itu sing nyekel agama ora kiai sak elek-elek kiai sing nyekel agama kowe Bali Maksum dene Mbase Masari sampe tapi ketika lembagane tetap sing jabat tak wong kampus mulai menteri agama dirjen sampai ketua depar departemen kabupaten saya lucu kan mas akhirnya apa kiai sing karuan de facto pegang agama cara masyarakat anggere ah, lembaga Islam karuan bidang itu diizin itu memes karena kita latar belakang rata-rata dilecek dilecek enak di sini isi terus di sini si pejabat selanjutnya isi santrinya nyisi pisang kok tidak dalam bahasa ruwa makmayati babal umat orang dolim santri dia ilmu sintok rumah diri dia ini lagi ini dewe kangelan nyikapi santri sing tunak tunuk kere mondok biaya gue biaya tetap kuat mondok dia rasa SPP ketika rasa SPP dia ini boleh ikhtiar ke politik politik itu komentar di santri ini nah komentar ya urun buat yang satu bupati bah untuk minta nih ngidam kalau ganti coba di kedua jelas berarti itu ya urun mana loh? buat kue tersinggung, buah apa kita omong no. Tapi kalau buat nopo nopo, sampai gedengnya sing mudi buat nopo. Ibu dari sampai ya. Tapi sampai itu bikin alternatif. Untung keramat ya pulau, kalau nggak beding lala di umat dan macam orang keramat, orang ngalem, orang untuk surat teguran. Dari kalau cerita, kayak kasus yang Khawarij gimana? Khawarij itu ngerti, Ali itu gak bener. Mereka cara Allah, gue mayat itu mukminah, gue mau perang, perang gue apa? Dan gak bener gawe aliran, yora ya aliran malah. Tapi yang perlu kamu ketahui dengan bikin aliran sendiri ngamiti kono. Wis ana men jajal, ya, ora cocok rakyat, ora cocok merugam. Jajal gawe lembaga tandingan sing internal umat. Lagi dia ada jadi tadi. itu iya, Itulah pada matun tak tahu dia tahun biru. Kasih Lah yang ngawiti ini dok terus pet dipercaya wong. Ndak ngawiti lagi yang dipercaya orang. Saya elek-elek rakyat ngerukung bawa elek. Mesti percaya wong, wali murid tapi semua dok nurun. Sampai misalnya ono yang kepen ngaji bang Mustafa sing mondok bang Mustafa artinya apa kita harus jujur ketergantungan umat dalam hal agama itu sama pondok-pondok yang popu, populer hanya karena salah satu dua bu adi ini. sementara umat rata tergantung bu sampean dan aku nalar kan masa untuk main dia tak cukup kan karena kita ini yang gini ini gitu jadi sering bukan berarti kalau dukung gede bukan sama tetap salah tapi gue ngadi diri untuk ukur gitu dan kita kan tahu tuh umat itu fitalim harus ada belajar kita fitalim mata alim. sementara kita ada ada umat yang percaya ngaji kita sementara terkomentar pakai standar kebenaran itu panggul kok nggak ngerti kok wajib jadi mulanya sampai aku nanti masuk sebagian hadis aku cinta tenang aja hati wong doyumu malah rata-rata wong sholat. itu ada yang wong sholat suka ini yang kalau cerita nanti ini kalau kebenaran pas ngaji laus musnah Ahmad bin Hambal marah wonten jaminan riwayat itu soleh itu tadi jadi sing nanti cerita nanti tentang ihya sing cerita kan Israel wong loro sholat itu orang lima selalu ngoten kamar dunia jadi kadang misalnya rumah karung makmur sering ketemu dia. kadang dia gede untuk duit kau politik kau togel kau wong suka sih markai kadang orang Ahmad ini sopan kiai itu kiai buku jadi cek bersih sopan mereka ini ngerasa dosa dan berdua bapak itu sementara amat dulu yang ngerasa soleh kadang cici kiai marka itu yang dua ini jadi selalu yang soleh dengan tolong itu dialognya gak ada ini kalau kalian tahan eh kiai agak mantau ya tadi wong yang beli minum nggak ngomong Allah Andi minum ya Allah kayak apa bagian ini kurang ngomong susu suruh kayak kuatin sementara yang soleh angkuh Nah, udah bilang minggu, kumpul apa ya buat? Dengan boten aja lah matur sing sitok. Ngurmati soleh sampean sampai dunga umat ahli minggu. Kowe sampean saking rasa soleh malah oh, bilang min dari, Ya kalau Rasulullah dulu kan kayak gitu, Rasulullah perang perang, perang saling melawan. Tapi ketika melihat orang kafir dengan kekafirannya tetap dunga umat di bumi kayak nol layak. Di nabi di nabi nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Penilaian sirah tahu mbak di kami banyak nah, lu Gitu loh. Jadi dialog kita dengan kebenaran selalu gak ada gitu loh. Jadi mau gue ngadili kiai itu gak bener. Jangan-jangan kiai itu gak adili bener sering dengok. Gempol kalau bapak madu. Jadi kita harus masalah rumput. Jadi masalah kita. Oke, kita boleh nggak cocok sama kiai yang politik, kiai yang populer, kiai yang repot itu masalah kita itu seruput Bener sakit ya mulai dari Imam Malik ketika mengomentari Ali bin Muawiyah itu malah enak gitu Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i dia tengah-tengah ya ten ketika ditanya itu sahabat itu panutan enggak dari Syafi'i itu sahabat itu kalau sesuai dengan hati saya panutan kalau enggak, tidak satu berhujatin jadi istilahnya Imam Syafi'i tidak hujat jadi kamarnya ya tentunya Ali bin Muawiyah perang perang itu tidak akan jadi syariat itu fakta itu bahasa ini itu fakta fakta juga jadi syariat fakta itu ya fakta jadi nggak ngerti kan kalau mantel syariat itu madun rumah bujoni titik dan saya itu madun rumah bujoni itu fakta tapi nggak ada jadi syariat paham ya artinya kita untuk merasa dosa karena itu nggak syariat gitu tapi itu fakta hanya fakta sering nggak sesuai syariat umat Islam Indonesia saat usia muncul syahadat di muslim tapi faktanya ada yang ngaruhan ke ada yang itu apa, ada yang tapi fakta tapi itu tidak jadi jadi nah, sebetulnya ketika itu dalam keyakinan publik ya tidak menjadi syariat itu masih dalam keyakinan publik itu masih bagus yang membantu menurut saya sampean pikir mayoritas yang Indonesia terutama tentang kampung itu masih melakukan mengatakan zina itu tabu hamil di luar nikah dia tabu itu artinya apa? Iman mereka masih kuat karena nganggep yang dijorokkan syariah masih dianggap jorok. Dan ini lebih efisien ketimbang kepolisian, pengadilan, bahkan lebih efisien ketimbang dia. Saat ini sama tak lebih Orang yang nggak santri, yang nggak santri ya. Hampir mayoritas meninggalkan zina itu mereka takut ino, takut tolok, takut tek. Ketakutan mereka pada eh, itu artinya apa? Tek Islam yaitu zina haram itu masih kumuh pada benak masyarakat dan ini kita harus melakukan menang, mengatakan menang. Kita ini masih menang masih dalam Indonesia. Keyakinan masyarakat itu anti narkoba, anti free sex, anti maling. paham misalnya lu yang dengan Arabi Allah kudu merasa menang. Kayak nafis bawa umur dulu Itu masyarakat cek mentabukan zina, paham gitu? Lah, sing marai kue markai, sing marai kue sombong, mukur menang wambek, wong Islam jadi bupati, gubernur sampai presiden. Padahal cara Allah itu mesti tidak pernah. Saya ini presiden uang Islam tapi zina tetap pakai. Menteri uang Islam perjudian tetap pakai. Allah orang merasa menang. Ini benar rumah tuh, Allah merasa menang nah syariatnya terjalani secara baik. Demi Allah merasa menang sampai gak zina Allah merasa menang sampai jadi sholat imam itu Allah merasa menang. Bang ya? Sampai gak maling Allah merasa Masa sampai takon Allah, jangan mati, nak rapi ya? ya. Allah, kalau betul nyolong, Allah merasa bergen. Kulo buatin zina, Allah merasa berkah. Selama ini dia gak tahu nyolong, Allah merasa berkah. Mana sampai Allah mendikan siapa yang meninggalkan maksiat karena takut saya itu wali ku kekasih. Nah cuma karena kita angkuh merasa menang, nak sampean perebutan bupati dari bupati, lurah dari lurah, pak kiai dari presiden. Itu akal-akalan dunia ini sampai ya. Enggak, nah cara Quran hati sih karuan ukuran-ukuran perintah Allah itu zina, cuma tadi uang, cuma maling. Ketika larangan ini benar-benar tidak kita lakukan, atau mayoritas umat Islam tidak melakukan, itu sudah menang. Karena itu yang digerdaki Allah. malu usul kecil gak mantu. Jadi kita ini pas-pasan gitu. Ya. Takwa kita itu takwa aku. Iya, jadi gue beli cilik ngaji, ngendikane pengirang ojo zina. Berarti Allah mengedaki tidak ada zina. Jadi ketika ada ada zina, berarti Allah menang, Islam menang. Jangan mabuk. Ketika Allah nggak mabuk, berarti ngerasa Allah menang. Gak usah nanti diperangi polisi. Saat kita tidak mabuk, berarti kemenangan Islam. Lalu terus kapan kita angko tahu-tahu pakai ukuran kemenangan Islam nak gitu Dan itu mulai angko. Belum iya enggak? Lah saya saiki sing jadi mulai mixing sing jadi bakasan uang malah sing iku lha iku alam alamat kiamat ramel melo udah sing modern ora ngono malah sampean ora modern malah ngono ini kula biasa mawon dadi tiyang ya wong kula mulai dicicip wong enak tapi ora tau tak pikir mantep sekarang apa-apa nah menurut mereka cara bulan ukuran menangi Allah itu gampang Matun ya nanti tua yang ngempet nganti 10 tahun 20 tahun nganti pagi bujuk ini cara Allah menang nah, gue cek sholat cara Allah menang gampang kan menang ya jadi Pak Inah Hisbawa umul golibun nanti ini pasukannya Allah bisa menang jadi hukumnya Allah bisa menang orang itu menang dengan nanti kita presiden bupati gubernur anak ukurannya ngono kaji Nabi Lara menang zaman Nabi Kabundut kekuasaan dunia cek neng rom kalian pak pare tapi Allah itu merasa menang mereka tempat ibadah ada rupanya Mekah harus kembali ke kanji Nabi Ka'bah orang Islam belum kata si Arwah belum kata mungkin Allah merasa menangis sederhana wah kala kala orang Islam saat ini ya, masih mantu gawe ukuran menangis dengan keangkuhan keangkuhan itu ya keren kok sampai ada ya contoh gampang kalau Pak Aden ibu Mereka gampang rasa pengeran Wong tua buka duit seneng, wong orang buka duit, gue rata bantah waya ibu ibu ibu ujung waya ibu kak lama ibu buka no waya merusak ibu sapori terus iya. saya ini itu gampang nah apa itu gampang ya di pulau pede mawon tentang merasa wali gitu jadi saat kita sholat gak zino gak mateni uang Allah seneng Nah, kapan kita angkut nggak ukuran menang nak bupati, nak gubernur, nak camat? Ini partai santri di sosial nyenyak, kamu, kamu mau pilih. Santri ramenang santri menang ke zino tetap aja orang seneng kalau sama menang kalau ya? jadi ukuran sih dikersana Allah kayak rana zino rano pembunuhan rano apa kecurangan itu Allah seneng dan itu kemenangan cara Allah kalau cara Allah Amerika rano Soviet rano sih itu agak masih ya paham ya karo mantau cuma ketika periode khilafah terus mulai Ali Muawiyah terus allah khilafah khilafah di ukuran menang kalah paham gitu tiga ya? ukuran menangkalan atau orang ukuran menangkalan di syariat itu dilakoni tahu ora itu sih kurang Allah nggak ukuran itu kurang syariat itu dilakoni tak ora jadi perang ukut orang Allah ya biasa mungkin ini jus papat itu Allah terang-terangan nantikan batil kal ayam mudah dua benar Allah itu istilah lucu istilah Allah gampang ngerti ngerti terus perang ukut mari sama rapal Quran kemarin rusak tatanan jadi terang terangnya angel tuh jadi ngendikane Allah Taala istilah yang perang Uhud, istilah asli dari Allah, maksud orang gaweane gak gak gaweane ahli tarik. Perang Uhud itu watin kal ayam muda luha benan nas. Perang Uhud kena apa Islam kalah. Benan nas antar musuh biasa tak gimana kalah. Ujungnya perang, pertandingan soalnya menang ono. Tapi tulisannya apa? Ayat di ayat takhidha minkum syuhada. Lan mati itu tak anggap sahih cara ngomong mati saya itu dianggap menang cara manusia kayak kalah itu wetok anak ukuran Rumanto perang dengan kafir, Rumanto mati. Itu cara Allah, itu jenenge Rumanto sahib menang mati terhormat. Cara manusia kia gak mati hizib gak jihad. nah, <laughs> berarti kita memaksakan menang itu sudah keangkuhan iya. menang dengan arti posisi kita bunuh, hmm, posisi kita semati. Dia itu soleh model Mustafa yang diterang, soleh soleh yang cek percaya ini. Dan ini ngeri, kesalahan kita itu ngeri. Tak eleng apa Allah mau, bos. Jangan nyinggung nyinggung kok ikram dari Jogja, Jogja Timur, Mata Jogja Jogja Timur. Ya apa pak, kakek ada jauh Itu <laughs> lah, bujini ini Timur ya ada aja. itu eh, jelas sekali. Artinya ini Kang Fatin, betapa kita lama gak pakai ukuran Allah, nggak ukuran manusia jadi saya Allah pas perang Uhud di ini wes tadi kita minggu sudah ada orang istilah kalah oh iya perang Uhud kamu mendomati jadi saat itu ya maksudnya kan gampang aja kan saat dia mau menjilat di lah. terus mati gue ini kalah gak di situ gak jadi dibeli saat itu semua mati terhormat cara Allah kok komentari kan cara gue nanti kiai mas Ramadhan di semangat dibacaan gue mati gue seneng tapi karena kita berlebihan mitos mau kiai, so kiai kalah bohong disantet mandi. Aku nah, seneng aja untuk mandi, cerah mandi. Lalu kan terus gak adil kapan nilai ini bergeser itu? Seakan-akan kiai yang disantet bohong dolim kalah, gak terhormat, lebih kalah belum? Dan aku harus wafat yang mati kiai terkufar, gak terhormat kafir. Wani kayak ngunduh ngomong nggak sabar berdek kan. Kemudian pulang mulai dia ngerti kok suka nang awal ilmu. Sampai kalau sering ngomong baca baca kalau sing seneng seneng kian aja sampai takut karuan lah. Bumanti gue tapi pikirnya ada aku isen sampai mau coba sampai tuh isen nih kan. Kalau kita beli lagi standar uang paling mandi isen nggak boleh coba sampai. Kecuali kalau ngomong mati lah tak yakin ini lah. Wih lah apa kalau merasa kalah ngulang misalnya. Saya ini kalau mati di disantet. Mati ku sirik nak yakin krono ini santet kan rugi wis mati nih di santet siwe Lena sampai mati krono dikersano malah nyaman kono lara ape dia gak iso <laughs> kono dia dia ya ora iso sampai cara Allah ya Allah seneng ya berdua mati nih sampai di nilai Nah, yuk kapan tuh terus yang <laughs> terus jujur bodoh, kadang mau dong lagi, terwangi bujeng kocek bodoh. Dari cara berpikir kita kayak islami, biasis. <laughs> Ini lan nggih ngaji mulai cilik nganggo ukuran menang kalah apa belum Nah cara Allah wong mati dipateni wong kafir sahih. Ya? Wa tasilam iku syuhada malawas bagian ayat wala takhaban ladina kutilu fisabilillahi am. Wa tadu sangko mati ku ahya ini Iki gara-gara angkum sampeyan angkui sampeyan yang ukuran kalah. Mbak kafir matinya terbunuh. Allah orang kenal bahasa tidak kenal malah Allah darani sampean kalah nak sampean munafik melayu keperang gitu senajan selamat malah darani kalah darah Allah Mulai ini ngaji tafsir, tapi kali berpikir cara Allah gak keren tapi. <laughs> Lho, orang aku. Justru sing aku sampean aku pikir aku dhewe. lu kok kan mboten aku ada pikiran pangeran. Lho aku sampean. Gak sih, gue ingat tadi. <laughs> aku sampean, aku sopan, oleh pangeran ora sopan. Sopan ana takat, gak sopan. Wa wa ida wa wali huma yusing wa sayyida ifatan wa ala wa hal yatawakkal. Wa